Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-136 Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Katakanlah kami beriman kepada Allah dan <clears throat> wahyu yang diturunkan kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbab keturunan Yakub Ma'utia Musa dan ajaran yang diberikan pada Musa, Isa, Ma'utia Nabi min Rabbihim dan ajaran yang diberikan oleh diberikan pada para nabi dan Rabb mereka. Lalu farku baina ahadim minhum kami tidak membeda-bedakan antara satupun di antara para rasul. Wa nahnu lahu Eh, muslimun dan kami adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada Allah. Nah, adalah muslimun dan kami adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan telah uh, telah beberapa kali kita sampaikan bahasa yang dimaksud la nufar kubain ahli minhum kita tidak membeda-bedakan rasul yaitu tidak membeda-bedakan rasul dalam masalah iman kita mengimani semua rasul tidak sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang beriman sebagai rasul dan tidak beriman pada rasul yang lain Yahudi beriman dengan Musa namun tidak mau beriman dengan Isa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nasara beriman dengan Musa dan Isa namun tidak mau beriman dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain dalam dua hal dalam masalah itiba yang pertama kita hanya mengikuti Rasul yang diutus kepada kita tidak mengikuti Rasul yang lain maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian dan kalian tinggalkan kalian ikuti Musa dengan meninggalkan aku, maka langsung tentu kalian sesat. Demikian pula kita bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam masalah Yang di sisi Allah. Kita yakini sebagai rasul lebih mulia sebagian yang lain karena demikianlah yang Allah firmankan. sebagian yang kami unggulkan, kami unggulkan daripada sebagian yang lain. mengatakan bahasanya gara membaca awal-awal surat Al-Baqarah. Bagian mana yang paling menarik sehingga mendorong dia masuk Islam? Ayat yang tersebut kita baca. Zalikal kitabul la itu fihi hudal lil Ini ayat ini Kan ada seorang yang masih, orang kafir masuk Islam ketika membaca ayat ini, satu ayat ini. dari kita mulai raiba fihi hudan lil muttaqi Apa yang menarik dari ayat ini? Orang eh, orang yang berusaha masuk Islam tersebut mengatakan yang intinya eh, ini menunjukkan buah biasanya Al-Quran. Ayat ini menurut dia menunjukkan Al-Quran luar biasa jadi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ini satu ayat ini dan ini bukan dari manusia akan dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kalau manusia bikin di buku maka isinya adalah iktira isinya uh, apa eh, ya kalau ada kekurangan ya harus dimaklumi eh, Eh, benar ya, itu semata-mata karena Allah ya, kalau ada kekurangan ya, maka ya ya maka isinya buku ini tidak sempurna ya eh, tidak ada gading yang tidak apa di sana sini ada kekurangan nah, <clears throat> mungkin ada yang kurang meyakinkan ada ini ya maklum saja ini usaha manusia itu semua buku manusia semacam itu Ketika nulis maka bikin muka mukadimah selesai nulis setelah itu bikin kata pengantar ya. kata pengantarnya mesti intinya minta maaf minta maaf kalau ada kekurangan jangan dimarahi ya dinasihati baik-baik ya. jangan dimaki-maki ya. ini enggak kitab ini begitu buka awalnya mengatakan tidak ada satupun yang cacat dalam ayat ini dalam kitab ini. Dari kalau kita lari ini tidak ada yang melakukan sedikit pun. Semuanya yakin, semuanya bagus, semuanya terpercaya, semuanya tanpa cacat. Tidak ada yang bisa menyebabkan ragu-ragu semuanya menyebabkan mantap tidak ada yang keliru tidak ada yang kurang tidak ada yang tidak sempurna semuanya sempurna balikal kita berlari tapi ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia kata orang tadi. Kalau manusia tidak seperti ini, manusia tidak semacam ini. Kalau manusia ya bersih, kalau minta maaf dan sebagainya, ya tolong dimaklumi, tolong di ini. Bukan kemudian mengatakan ini sempurna tanpa cacat sedikit pun, tak ada yang meragukan sedikit pun, semuanya membuahkan yakin. Maka setelah merenungi satu ayat ini, maka orang tadi masuk Islam. Ayat nah, ini, satu ayat ini. Zalikal kita belah fi dalil mutakin. Karena enggak ada ayatnya dia masuk Islam. adalah hudalil lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang eh, di surat Al-Baqarah di ayat-ayat tentang masalah puasa Allah mengatakan hudalina. linnas. Bahasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya yang namanya petunjuk Al-Quran itu ada yang ditujukan untuk semua manusia akan tetapi yang mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa saja hanya orang-orang bertakwa saja yang mengambil manfaat ya, dari ajaran Al-Quran kemudian dia menerapkannya dan diamalkannya dalam kehidupan Adapun e, pada asalnya Al-Quran itu ditujukan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia Namun tidak semua manusia menerima petunjuk Al-Quran dan mengamalkan serta mempraktekannya hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa saja ya. menerima petunjuk Al-Quran mengamalkannya dan mempraktekannya Alladzina yu'minuna bil ghaib mereka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan ghaib dan Allah adalah ghaib yang paling ghaib dan berbagai hal yang lain yang diiman seorang uh, seorang mukmin adalah hal-hal baik malaikat akhirat, surga, neraka dan seterusnya. Maka beriman dengan gaib adalah titik pisah antara seorang mukmin dan orang kafir. Beriman dengan gaib adalah titik pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Karena kalau itu tidak gaib, semua orang akan beriman. Matahari itu ada, itu tidak perlu dijadikan poin iman. Karena semua orang beriman karena kelihatan ya. karena nyata maka tidak bisa jadi pembeda antara seorang mukmin dan bukan mukmin. Oleh karena itu ketika hal yang raib ini sudah tidak lagi raib, semua orang percaya. Orang kafir setelah datangnya kematian maka yang eh, semula gaib jadi tidak gaib. Ketika diingatkan ada azab kubur, ada siksa ini dan itu, ketika di dunia masih gaib. Ketika tentang kematian sudah tidak lagi gaib bagi dia. Dia sudah lihat sendiri bagaimana dia merasakan sendiri bagaimana adanya alam kubur, adanya siksa kubur dan seterusnya. Maka mereka pun beriman dalam tanda petik. Berkebun, beriman. Namun iman ya tidak manfaat. Kenapa? Karena sudah tidak lagi gaib. Karena sudah nyata. Dan semua nyata semua orang percaya. Maka beriman dengan gaib adalah titik pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yukimulah salat dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat Kami merasa penang dan mereka adalah orang-orang yang membelanjakan bagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Di manakah dibelanjakannya? Tidak disebutkan di manakah dibelanjakannya. Kita kita tetap mengatakan hakul makmul di situ umum. Dibuangnya objek atau sasaran juga mana luas. Maka mereka membelanjakan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka di jalan-jalan kebaikan, di semua jalan kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata unzila diturunkan bukan dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan turun dari atas ke bawah menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana dan Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Dan apa yang diturunkan ilaika memang kepadamu wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan salah sasaran sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidah yang meyakini bahasanya Jibril itu salah alamat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ali sebagai nabi Eh, dan Rasul untuk memberikan uh, wahyu kepada Ali akan tapi kata Ali itu mirip dengan Muhammad malah keliru akhirnya Muhammad namun kelirunya selama 23 tahun nah, dan Allah tidak pernah tegur Jibril tidak pernah hukum eh, maka perkataan mereka bukan hanya pelecehan terhadap Jibril bahkan pelecehan terhadap dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala keliru 23 tahun dibiarkan sampai mati nah, Muhammadnya sampai meninggal dunia. Karena memang al qadr diturunkan ilaika kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unsila min qablika dan wahyu yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu wa bil yukinun yuqinun dan dengan akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan petunjuk, maka dalam Al-Qur'an sering petunjuk itu dikaitkan dengan di atas. Ala hudan li Tapi kalau masalah sesat itu pakainya fi. Fi dhalalil mubin. Enggak ada ala dhalalil mubin nah, atau ya. Yang jelas kita jumpai fi dhalal, fi dhalal. Nah. Lalu kalau masalah petunjuk ala hudan di atas petunjuk. Hal ini menunjukkan karena orang yang berada di atas petunjuk adalah manusia mulia, maka dia di atas. Dan kesesatan adalah hina. Dan kesesatan adalah sebuah kehinaan. Allah kan itu Allah katakan di dalam di dalam kesesatan. Dan kalau petunjuk Allah hudan karena petunjuk itu adalah satu hal yang mulia. Satu kemuliaan, satu keagungan. Ketika orang itu di atas petunjuk, seorang itu berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya dia adalah hina. Ah, apapun keadaannya dia adalah mulia. Nah, apapun keadaan orang yang sesat, ya sesatnya dalam bentuk kekufuran apalagi maka bagaimanapun keadaan dunianya, maka dia adalah manusia hina. Maka fidolal. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang berada di atas petunjuk. Apapun keadaan ekonominya, apapun keadaan dunianya, kalau dia berada di atas أضووا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب pada Padahal hartanya itu adalah satu hal yang sangat dia cintai Namun dia rela untuk membelanjakannya Mungkin menunjukkan Adanya sesuatu yang lebih dia cintai Yaitu Seruan dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan manusia itu eh, Wa'atan mala ala hubbihi Dia demikian cinta dengan harta Dia mencintai harta Namun dia keluarkan harta tersebut dalam rangka untuk eh, memenuhi persoalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sesuatu yaitu perintah Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai. Oleh karena itu pengorbanan harta itu disebut sebagai buhan, sebagai bukti iman. Bagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam, wasadaqatu buhan dan sedekah dan pengorbanan harta adalah bukti yaitu buhan al iman bukti iman seseorang. Oleh karena itu sedekah disebut sedekah, disebut sedekah. Diambil dari kata-kata sedekon yang artinya benar dan jujur. Karena orang yang bersedekah menunjukkan benarnya imannya. Menunjukkan dia memiliki iman yang fasik, iman yang benar. Oleh karena itu dia rela untuk membelanjakan harta dia dia dia, dia belanjakan harta tersebut padahal dia mencintai harta tadi zawil kurba kepada kerabat kerabat wal yatama anak-anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin wabna uh, sabil dan ibnu sabil <coughs> itu orang yang musafir yang kehabisan perbekalan pesailin dan orang-orang yang Kumis minta-minta. Wafirikam dan untuk me membebaskan budak. apa masalah dan menegakkan salat dan bayar zakat dan orang-orang yang memenuhi janji mereka ketika mereka berjanji dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa wa Apa beda ba'sa dengan dara? Karena artinya secara bahasa sama. Artinya dalam bahasa Arab, bahasa dengan dorot itu tidak berbeda. Namun ulama ahli tafsir membedakannya semacam di tafsir jalan lain dibedakan antara bahasa dan dorot Demikian juga terusnya wahinan ba'as. ketiga nah, kata ini maknanya secara bahasa sama bahasa doa ba'as itu semua artinya susah. Namun kita eh, Lintas membedakannya Bahasa di tafsir lain dikatakan Sedatul fakar Kemiskinan Kesusahan Dalam artian kesusahan Karena miskin, karena harta Wadara Ini juga maknanya susah Namun di Jalan lain dikatakan maknanya adalah al-marad sakit. Dan orang sakit susah, kesusahan sakit. Dan mereka orang-orang yang ber, ber, eh, bersabar di saat saat artinya juga susah kan tapi di tafsirnya di tafsir lain disebutkan maknanya adalah al-qital adalah perang Ulaika alladziina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian arifah, wafirikah, di tafsir maknanya mencakup budak dan tawanan. Wa mufuna bi ahdim idza ahadu dan orang-orang yang menunaikan janji mereka melaksanakan janji mereka ketika mereka berjanji. Janji, janji di sini kita saja lain dijelaskan mencakup dua jenis janji. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Di antara bentuk janji kepada Allah adalah nazar. Ini kita lanjutkan dengan penjelasan Syekhul Islam. Uh, amin. قال المؤلف رحمه الله وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاستقامة بالكتاب والسنة وأنه ليس فيه معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذي الذين أمر الله باتباعهم بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وهذا كثير في الكلام المشايخ كقول الشيخ أبي سليمان الساراني رحمه الله إني ليقع في قلب نكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين شاهدين إلا بشاهدين الكتاب والسنة وقال أبو القاسم الجنيدي رحمه الله علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ويكتب الحديث لا يسمح له أن يتكلم في علمنا ولا يقتدى به وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم وإن تطيعوه تهتدوا وقال أبو أمر أبو أمر بن نجيب رحمه الله كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل نعم kembali uh, setelah beliau setelah Syekhul Islam uh, berbicara melebar tentang masalah keistimewaan Umar bin Khattab uh, untuk me, untuk menegaskan benarnya apa yang beliau sampaikan biasanya ilham yang didapat oleh wali itu harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Kemudian bicara panjang lebar tentang masalah Umar bin Khattab yang, so, yang merupakan seorang yang mendapatkan ilham. Maka bisa kembali kepada e, pokok pembahasan yaitu semua orang termasuk orang wali termasuk orang yang dapat ilham wajib menimbang perkataannya dan perasaannya dengan Quran dan Sunnah dan itulah yang dipraktekkan maka beliau katakan dan poin ini atau perkara ini yang telah aku sebutkan yaitu bahasanya para wali wajib berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan bahasanya di tengah-tengah seorang wali itu tidak ada manusia yang maksum bebas dari eh, dosa sehingga boleh bagi wali atau e, murid-muridnya wali untuk mengikuti apa yang terlintas dalam hati si wali tanpa ditimbang dilihat dengan Quran dan Sunnah. Namun semuanya wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Hal ini yaitu semua hal wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah adalah kesepakatan semua para wali Allah. Dan siapa yang menyelisih ini? Ya, siapa yang punya perkataan? Eh, apa yang ada dalam hati wali tidak mesti harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Falaysa min awliya ilah maka dia bukanlah wali Allah. Alani amar Allah bitibaihim yaitu orang-orang yang Allah perintahkan untuk mengikuti mereka. Bahkan orang yang punya perkataan tadi bahwasanya semua pikiran wali itu wajib ditaati tanpa perlu ditimbang dengan Quran dan Sunnah karena dia telah manusia yang telah sampai kedudukan yang sangat istimewa maka ini ucapan ini ima boleh jadi orang yang mengucapkan, orang yang mengucapkannya adalah orang kafir dan kalau tidak kafir maka adalah orang yang sangat keterlaluan bodohnya tentang masalah agama. Karena ini adalah satu hal yang sangat asasi dalam masalah agama. Ya, satu hal yang sangat asasi dan sangat mendasar dalam agama yaitu keyakinan eh, bahasanya petunjuk satu-satunya petunjuk yang benar adalah Quran dan Sunnah omongan siapapun wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Ini satu hal yang sangat asasi, sangat mendasar dalam agama. Kok ada orang yang sampai demikian? Kok sampai tidak demikian, tidak mengetahui hal ini? Maka ya kalau tak kafir, jika memang benar-benar ada semacam itu, maka ini adalah orang yang butuh yang sangat keterlaluan sampai-sampai bodoh dalam masalah yang asas di dalam agamanya. Wan kasar sekarang min masyaikh masyaikh dan eh, poin ini penjelasan tentang ini yaitu bahasanya perasaan seorang sufi itu harus ditimbang dengan Quran dan Sunnah itu banyak dalam perkataan para masyaikh yaitu masyaikh sufi ya terdapat banyak perkataan para tokoh-tokoh sufi masa silam atau eh, tokoh-tokoh sufi masa silam Kasauli Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani Dia mengatakan Inilah yang kalau fi qalbi sesungguhnya eh, Terlintas dalam hatiku an satu poin satu eh, satu hal minukatil kaum eh, di antara lintasan-lintasan yang didapatkan oleh mereka yaitu sufia falakbaluha maka perasaan maka pikiran yang terlintas dalam hatiku tadi tidaklah aku terima tidak bisa kecuali jika dibenarkan oleh dua saksi yang adil yaitu Quran dan Sunnah. Demikian juga seorang tokoh sufi Abdul Qasim Al Junaid mengatakan ilmu kami yaitu ilmu ya. Eh, Hada ini mukayyadun bil kitab sunnah. Itu terikat dengan Quran dan Sunnah. Maka siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak merenungi isi dan tidak mengetahui isi Al-Quran, dan tidak menulis hadis itu tidak tahu ajaran hadis isi hadis maka dia tidak layak yaitu tidak boleh untuk berbicara tentang ilmu kami untuk berbicara tentang masalah hak hakaik sufia nah, bicara tentang masalah ya, sufia wala kita dan tidak layak untuk dijadikan teladan yang diikuti tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis maka dia bukanlah manusia yang bisa jadi panutan dan teladan. Dia adalah orang yang seharusnya ikut orang, bukan malah diikuti. Demikian juga seorang tokoh sufi yang lain di masa silam, Abu Uthman al nizaburi Dia mengatakan man amara sunnah ta'ala nafsihi. Siapa yang menjadikan sunnah Nabi sebagai amir dalam untuk dirinya, sebagai pemimpin bagi dirinya, dalam perkataan dan perbuatan maka ini maka adalah orang yang nafkah bil hikmah yang akan keluar dari lisannya kalimat-kalimat hikmah syarat untuk terucap dari lisannya kalimat-kalimat hikmah adalah menjadikan sunnah sebagai amir dan pemimpin bagi dirinya namun siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpin untuk dirinya dalam perkataan dan perbuatan nafkah bil bid'ah maka dia akan terucap dari lisannya ya kalimat-kalimat eh, bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya yang qadim ya yang Allah telah firmankan dulu telah Allah firmankan wa istabi'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kalian akan mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu akan didapatkan bagi orang yang mentaati Nabi. Demikian surat An-Nur ayat yang ke-54. Mafhumnya maka nah, kesesatan akan di, akan didapatkan oleh orang-orang yang menyelisih Nabi dan mengikuti bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perkataan seorang tokoh sufi yang lain Abu Amr dia mengatakan kulu wujudin semua perasaan laisyadulahu yang tidak di uh, yang tidak didukung oleh Quran dan Sunnah bahwa maka itu adalah sebuah kebatilan. Maka inilah perkataan para tokoh-tokoh sufi terdahulu yang dijadikan panutan oleh orang-orang belakangan. Abu Fatih bin Junaid, Sulaiman Ad-Darani. Namun kita lihat mereka mengatakan tidak ke dalam mengatakan perasaan wali itu ditaati apapun keadaannya, namun mereka mengatakan perasaan wali ditimbang dengan Quran dan Sunnah sesuai baru bisa diamalkan. Hmm? Tiga orang tersebut, tiga orang tersebut, uh, ya kalau dia kini oleh orang-orang sufi sekarang sebagai uh, tokoh sufi, kalau orang-orang sufi belakangan itu meyakini mereka semua adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia tasawuf Al-Junaid terkenal hmm, Sulaiman Adarani darani tokoh-tokoh besar sufi uh, tapi uh, bagaimana realita sebenarnya orang ini ya ada ada ada tarikat yang menisbatkan diri sampai ke Junaid Junaidia eh, misalnya dia menisbatkan diri pada ini tarikatnya Abu Qasim al Junaid Junaidi ada salah satu tarikat demikian namanya tapi nampaknya Allah alam mereka ini ya yang diyakini sebagai tokoh-tokoh besar sufi di masa silam eh, mereka ini ya sebenarnya berbeda dengan sufi sekarang Anfa'nya mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang tekun beribadah, nah, zahid lah, abid. Nah, eh, adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam masalah ibadah. Dan mereka ini tidak punya uh, tokoh tertentu dalam keagama, dalam uh, beribadah yang mengada-ada yang tidak mengajarkan mereka adalah orang yang gemar beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah nah ini kemudian diyakini oleh orang-orang sufi yang, uh, suka memberi image bahasanya mereka ahli ibadah eh, dan seorang yang gemar untuk kezuhudan maka orang yang zuhud dan ibadah di masa silam dia fokus sebagai tokoh mereka ibadat al satu hal yang sepakat oleh semua kaum muslimin dan satu hal yang minal maklum bidarurah ya minal maklum bidarurah satu hal yang hukum aksomatis dalam ajaran Islam semuanya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله يوافق يوافق يخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق آه، تصديقه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين فارق وجعله الفارق فارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده آه، المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتابعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والدلالة وآخرا إلى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم آه، ويوم يأس الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان وكان الشيطان للإنسان خذولا نعم Dan banyak orang salah dalam masalah ini. Banyak orang mengira si Sarsin tentang seseorang tertentu kalau dia adalah wali Allah. Dan banyak orang mengira bahasanya yang namanya wali Allah diterima semua apa yang dia katakan. Dan diterima semua apa yang dia lakukan. Dan tidak dipertanyakan semua apa yang dia lakukan. Meskipun apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan menyelisih kitab dan sunnah maka jadilah orang tersebut mencocoki orang yang dianggap wali tadi sejalan seiring dengan orang yang dianggap wali tadi namun dengan menyelisihi ajaran eh, wahyu yang Allah utus para rasul untuk membawanya dan rasul adalah seorang manusia yang Allah wajibkan seluruh makhluk untuk mempercayainya dalam apa yang dia perintahkan dan mentaati apa yang dia perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul, menjadikan taat kepada rasul dan mengikuti rasul Allah jadikan sebagai pembeda manakah wali Allah dan manakah musuh Allah. Pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. Orang yang taat rasul, orang yang tidak rasul, kira penghuni surga. Dan orang yang menolak untuk mentaati Rasul dan beriman dengan Rasul maka dia penghuni neraka. Dan beriman dengan Rasul adalah pembeda antara orang-orang bahagia calon penghuni surga dan orang-orang celaka calon penghuni neraka. Maka siapa yang mengikuti Rasul maka dia adalah wali Allah yang bertakwa. Dan dia adalah tentara Allah yang beruntung dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan siapa yang tidak mengikuti Rasul maka dia adalah musuh Allah yang merugi dan mereka adalah al-mujrimin orang yang e, berbuat kejahatan kata fatajuhu kata rasul maka kita lihat e, sikap menyelisih rasul itu telah menyeret seseorang wa dari dzalika dan sejalan dan seiring dengan orang tersebut yang dianggap wali itu awalnya menyeret kepada bid'ah dan sesat dan akhirnya menyeret pada kufur dan nifak. Akhirnya maka jadilah orang tersebut yang demikian e, semangatnya untuk mengikuti wali maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ya'tul zalimu pada hari yaitu hari kiamat hari akhir nanti di mana orang-orang zalim itu menggigit jarinya atau katakan menggigit dua tangannya ya, kalau bahasa kita ya menggigit jari Yaqulu ya laitani ya, kemudian berkata dengan perkataan penyesalan ya laitani seandainya aku tidak eh, seandainya aku mengambil jalan sesama Rasul artinya apa? seandainya aku mengikuti Rasul ya ya wailata laitani duh celakanya aku seandainya aku tidak menjadikan orang itu sebagai teman dekat Kenapa? Karena teman dekatku yang ternyata adalah orang yang sesat tersebut telah menyesatkan aku dari dzikir dari peringatan ya, Ba'da ibda'ani setelah datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka nasyaitanul insani khazula dan setan itu adalah orang yang membiarkan manusia, tidak menolong manusia. Ya khazula itu artinya adalah membiarkan manusia berlepas diri dari manusia ketika manusia dapat masalah tidak mau menolongnya kemudian di tafsir jalanan dikatakan bahasanya hadis ini eh, atau ayat ini itu memiliki sebab nuzul disebutkan pada yang yaudu zalim eh, ada hari dimana orang yang zalim menggigit jarinya atau menggigit uh, tangannya. Dolim di sini maknanya musyrik dan ini turun berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid ini telah mengucapkan syahadat kemudian murtad. Setelah bersyahadat kemudian murtad. Kenapa? Irda'an li Ubay bin Khalaf. Ya, karena dia menjadikan Ubay bin Khalaf sebagai teman dekatnya. Maka dalam rangka untuk menyenangkan hati temannya Ubay bin Khalaf maka dia memilih untuk murtad. Ini Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Maka demi supaya cocok dengan temannya Gak rela pisah dengan temannya gara-gara agama Yang penting barang dengan temannya meskipun Barang eh, barang dalam sesat Maka dia pilih Mu'tah Demi Ubay bin Khalaf Maka Allah katakan orang ini nanti pada kiamat Maka berkata dan kejadian ini Allah turunkan ayat ini Biasanya orang yang zalim nanti yaitu orang yang salah jalan dalam memilih teman orang yang zalim, orang yang kafir gara-gara salah jalan dalam memilih teman itu akan menyesal, akan menggigit tangannya karena penyesalan pada kiamat ya. dan nanti akan berandai-andai seandainya aku, aku di dunia mengambil jalan bersama para rasul dan mengatakan tidak salah aku seandainya aku tidak menjadikan Fulan yaitu Ubay bin Khalaf sebagai teman dekatku karena dia telah menyesatkan aku setelah datangnya zikri zikri maknanya Quran pada ija'ani ketika telah datangnya e, zikri peringatan dari Allah tersebut kepadaku maka dia telah menyesatkan aku Ubay bin Khalaf telah menyesatkan aku dengan mengembalikan aku dari iman memuktaskan aku dari iman Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Hari, pada hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di dipanggang di dalam neraka. Ya, seperti sate dibolak-balikkan eh, di neraka. Ya kulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Mereka mengatakan, seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wakalu dan mereka mengatakan Rabbana wa Rabbami in ata'na sahadatana wa kufara'ana dan eh, mereka mengatakan wa Rabbami sehingga kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami fa'adalluna sabila Dan mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar Rabbana atin di minal azab kata pengikut tentang pemimpinnya wa kami sekarang pada pemimpin-pemimpin kami siksaan dua kali lipat. Wal anhum la'nan kafira. Jadi Allah laknatlah pemimpin kami yang telah menyesatkan kami ini dengan laknat yang besar. Surat Al-Ahzab. Kalau di cara lain di wal anhum laknat di sini dimaknai dengan azab. Berarti ada ini sama dengan ayat sebelumnya di faidi mil azab wal anhum laknan kabira laknannya dimaknai dengan juga ada ya, tentunya harusnya mengandung makna yang uh, sisi yang berbeda maka hadis ini atau ayat ini menunjukkan bahasanya neraka orang kafir itu ada dua macam. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. munafik ada yang jadi pemimpin dan ada yang dipimpin ada yang diikuti dan ada yang mukallid dan ada yang mengikuti dan, semuanya masuk neraka dan semuanya masuk neraka maka anggapan sebagian orang bahasanya uh, taklid secara mutlak itu menyelamatkan yang penting ada yang diikuti selamat penting ada diikuti, maka yang direk Pak Kiai selamat ya mau pakaiannya mau beramal kayak apa sama penting ada yang diikuti ini prinsip sebagai orang ya. kalau antum ngobrol dengan banyak orang maka akan terjumpa dengan orang ya punya prinsip asal aku diikuti ada dia yang diikuti ada pemimpin yang diikuti ini prinsip beragama banyak orang ini adalah satu yang tidak ya. tidak semua orang yang takut itu makhluk taklidnya ya. tidak semua orang yang taklid mengikuti orang lain itu udah bisa dimaklumi ketika dia keliru dalam dengan taklidnya ada yang makzur ada yang tidak makzur ada yang bisa dimaklumi dimaafkan dan ada yang tidak kita anggapan bahasanya yang penting ada yang diderai, ada yang diikuti, maka selamat negara nah, kiai nah, ada yang diterai ada yang diikuti akan nah, kamu nggak ada kiaimu nggak nah, ada kiainya nah, jelas kami kan diterai kiai jelas maka selamat kami di akhir ini adalah anggapan memut eh, berkata mutlak semacam ini satu anggapan yang tidak benar bahkan di antara penghuni neraka itu ada yang mukallaf dulu di dunia Rabbana ata'na sadatana wa kufara'ana Ya Allah kami dulu taklid sama bos-bos kami, sama pemimpin-pemimpin kami, sama ketua-ketua kami, sama pak kiai-kiai kami, sama eh, kaum-kaum kami, rais-rais kami. Nah itu semua tidak manfaat untuk bisa jadi alat Allah tidak menerima alasan inna ata'na sadatana wa atau fa'adaluna sabila. Ya Allah kami sesat karena kami mengikuti nah, Eh, pemimpin kami, bos-bos kami, tetua-tetua kami. Allah tidak menerimanya sebagai guru. Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya sebagai alasan yang bisa diterima dan akhirnya orang sehingga orangnya dimalu tidak mereka diadab oleh karena itu mereka mengatakan ya Allah berikanlah kepada pemimpin kami azab dua kali lipat daripada azab yang kami rasakan taala juga berfirman, "Wa minan nasi itu mintu min dunillahi dan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan min dunillahi selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintai mencintai mereka kahubillah sebagaimana cinta pada Allah. Kahubila di sini ada dua dua penafsiran dari ahli tafsir bagaimana yang disebutkan di uh, eh, Fathul Majid sama kita betul wahid, eh, bisa maknanya adalah mereka mencintai eh, penafsiran yang pertama maknanya adalah orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana cintanya orang musyrik kepada Allah. Maka kahubillah maknanya kahubil musyrikin lillah. Kahubihim la. Kahubihim lillah. Penafsiran yang kedua, orang-orang muslim mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Yang maknanya adalah kehubil mukminin lillah. Ketika bila di sini tidak dijelaskan siapa pelakunya, fa'ilnya, ya. Maka mungkin kembali kepada ya, ya orang-orang musik yang punya segala-segala selain Allah atau mungkin juga yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman. Maka uh, maknanya ada dua kemungkinan, ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan maknanya orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nafsiran yang kedua mengatakan orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana dinukil di satu masjid pendapat yang benar, penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama tadi saya sebutkan. Apa alasannya meratikan e, penafsiran yang pertama? Karena terusnya ayat. Waladina amanu asabihum balillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih besar, cintanya pada Allah lebih besar. Maka ini mengisyaratkan Bahasanya orang-orang muslim juga mencintai Allah. Dan karena cintanya orang-orang itu terhadap cinta yang mendua, mereka mencintai Allah dan mencintai itu berbagai berhala selain Allah, maka berbeda dengan cintanya orang yang beriman, di mana cintanya orang beriman adalah cinta yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya orang yang beriman Allah katakan asyad hubban lillah. Cinta orang yang beriman Allah katakan asyad hubban lillah karena cinta orang beriman adalah cinta yang murni hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cintanya orang-orang musyrik ada cinta yang kedua, maka cinta yang tidak murni untuk Allah. Maka eh, mereka maka ayat ini jadikan dalil tentang syirkul mahabbah tentang syirik gara-gara masalah cinta itu ketika seorang itu mencintai Eh, selain Allah Subhanahu wa taala bagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah kesyirikan syirik akbar maka mereka syirik karena cinta mereka disebut musyrik karena masalah cinta maka ini menunjukkan bahwa orang musyrik itu mencintai Allah orang musyrik itu mencintai Allah. Oleh karena itu hubullah cinta pada Allah itu bukan pertanda iman. Karena cinta pada Allah itu dimiliki oleh semua orang. Hatta orang-orang musyrik itu pun mencintai Allah dengan dalil ayat ini. Maka cinta pada Allah itu bukan tanda pembeda antara orang yang beriman dan bukan orang yang beriman ini ada cinta yang cinta milik bersama, dimiliki oleh orang musyrik dan dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid. Lalu apa cinta yang menjadi tanda iman? Ya, cinta yang menjadi tanda iman adalah mencintai apa yang Allah cintai. Hmm. Al-hubbu lillahi wa fillahi. Ya, mencintai karena Allah dan mencintai eh, fillahi karena Allah. Yaitu mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, mencintai Rasul, mencintai eh, orang-orang soleh, eh, mencintai orang yang Allah cintai, mencintai aman yang Allah cintai. Eh, itulah yang menjadi pembeda iman dengan bukan iman. Walau ya alladzina zalamu idyarawna al-azaba dan andai orang-orang yang boleh yaitu orang-orang yang musyrik Yarana melihat ketika mereka melihat azab Rasanya kekuatan milik Allah seluruhnya Dan ya Allah adalah Zat yang sangat keras adabnya. Itu pada hari dimana dari Orang-orang yang diikuti Yaitu para pemimpin berlepas diri Dari orang-orang yang mengikuti abul azab dan mereka melihat azab kata asbimul asbab Dan putus sudah segala sebab Segala sebab yang e, menyebabkan seorang itu bisa membantu orang lain karena kekerabatan tetangga itu sudah nasab di dunia nasab itu bisa jadi sebab eh, tetangga saja bisa jadi sebab tetangga saja bisa jadi sebab ini tetangganya orang terkenal orang yang berpengaruh ini bisa mendapatkan manfaat ya, dari tetangganya bisa jadi, jadi sebab namun kata Allah kalau di akhirat takut taat bimul asa. Semua sebab-sebab sehingga seorang itu bisa membantu orang lain, menolong orang lain, putus. Wakala lagi tabau dan berkatalah orang-orang yang pengikut yaitu para mukallaf Lalu anda lana karotan seandainya kita bisa kembali ke dunia fana tabau aminum kama tabau mina maka kita akan berlepas diri dari para pemimpin tersebut sebagaimana mereka pada hari ini hari kiamat para pemimpin itu berlepas diri dari anak buahnya dan dari para mukolibnya kadzalika yurhumullahu a'malahum hasarat demikianlah Allah nampakkan kepada mereka amal-amal mereka sebagai penyesalan Pemahum bi kharijina minan nar dan mereka tidak tidak bakalan keluar dari neraka. Kayak tidak, baca penghuni neraka itu ada dua macam Orang kafir itu ada dua macam. Ada yang bos dan ada yang penderek. Ada orang yang diikuti dan ada orang yang mengikuti. Semuanya masuk neraka dan semuanya wa Tidak bakalan bisa keluar dari neraka. Kalau menceritakan bahasa pada kiamat, pemimpin itu perlu pasti dan anak buahnya. Kami dulu ikut begini ya karena kamu. Ah, ya itu kan terserah terserah kamu saya cuma ajak-ajak kamu kok kamu mau ikut saya maka mereka mengatakan seandainya kita bisa kembali ke dunia kita nggak akan uh, berlepas diri dari pak bos-bos tersebut kita menentukan jalan sendiri nggak usah ikut-ikutan maka tidak semua taklid itu manfaat tidak semua taklid itu uh, ma'zum uh, tidak semua bentuk taklid mengikuti orang lain itu uh, bermanfaat sehingga menyebabkan orangnya dimaklumi dan dimaafkan di akhirat. Ini demikian yang kita baca dalam tempat-tempat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu